Anda terjemahkan dulu sedikit. Di sini disebutkan bahwasanya hmm, sifat-sifat hmm, ulama yang baik. Di antaranya disebutkan kemarin itu ulama yang baik itu dia lebih senang kalau dia itu ada di ruangannya sendiri daripada harus berkumpul dan disanjung-sanjung oleh orang banyak. Ada seorang ulama, Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Bogor. Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Bogor. Itu pernah ini beliau ini ulama kegiatannya setiap hari ngajar aja. Ngajar dakwah, ngajar dakwah ibadah. Akhirnya suatu ketika beliau dipanggil sama Bapak Presiden Soekarno. Waktu itu Presiden Soekarno istananya kan ada Istana Bogor, ada Istana Jakarta. Dan Habib Awi didatangi sama utusannya. Bib, Bapak Presiden Soekarno mau ketemu. Gimana? Bapak Presiden Soekarno yang kesini atau antum yang mau ke sana? Kata Habib Awi, saya yang mau ke sana. Tujuannya apa? Kalau Pak Presiden Soekarno ke sana, itu samping-samping rumahnya Bepal itu ada pedagang kaki lima. Nanti ditertibkan semuanya, kesian Bevali. Akhirnya datang ke sana, ke tempatnya Bapak Presiden Soekarno. Dia datang sampai di sana, dihormat luar biasa. Siapkan makanan. Terakhir ketika ngobrol, Habib, Habib sekarang boleh pulang. Punya permintaan apa Habib saya kabulkan. Apapun yang Habib minta, kalau saya mampu, insya Allah saya kabulkan, Beb. Apa mintanya, Beb? Mintanya cuma satu, dok. Tolong saya jangan diundang lagi ke sini ya. Cuma itu, dok, mintanya. Tidak mau dipanggil sama presiden. Kalau sekarang kan foto sama presiden diketikkan di rumahnya. Padahal lima tahun sekali ganti presidennya. Kemudian ciri-ciri ulama yang baik itu diantaranya mau mengakui kalau salah salah itu dibenarkan mau untuk ngakui. Disebutkan di sini pernah suatu ketika Sayyidina Umar Sayyidina Umar ini termasuk sahabat yang paling alim. Jadi setelah Nabi meninggal itu ada tujuh orang sahabat yang sering yang sering berfatwa. Ya, sahabat itu keilmuannya macam-macam. Ada sahabat yang sering berfatwa. Nah, ulama-ulama di kalangan sahabat waktu itu diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini termasuk ulama daripada kalangan sahabat. Pernah beliau ketika khutbah di depan orang banyak ceramah, ada perempuan datang betulkan ceramahnya dia ada yang salah. Padahal beliau statusnya saat itu Amirul Mukminin, khalifah. Kalau presiden itu cuma ngurusi satu negara. Tapi kalau Amirul Mukminin ini ngurusi orang Islam satu dunia yang ada di Spanyol, yang ada di Afrika, yang ada di Syam, Kufah, Basrah, semuanya itu yang urusi pimpinannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tingkatannya lebih tinggi daripada presiden ketika ceramah disalahkan sama seorang perempuan. Dan perempuan itu memang benar. Jadi memang kadang orang alim itu ya kadul alimu min zalah. Kalau katanya Habib Salim Asyadiri, terkadang orang alim itu juga bisa membuat kesalahan. Cuma kesalahan ini bukan terus merendahkan derajatnya di sisi Allah enggak. Kayak misalkan kan sering orang ceramah ngomong Nabi Musa alaihissalam keliru Fir'aun alaihissalam. Kan sering dia sabkul lisan seperti itu. Atau kadang ada salah pengertian kalau baca kitab. Jangankan yang biasa yang alim-alim aja terkadang salah. Bahkan Nabi Salim itu menyatakan ya kadul alimu min Terkadang orang alim itu juga salah. Ini Sayyidina Umar ketika tengah-tengah ceramah di stop sama perempuan dibetulkan ceramahnya. Jawabnya Sayyidina Umar, "Asabati imra'atun wa akhta'a arojulun Yang betul perempuan laki-lakinya ini keliru. Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah Zaidina Ali bin Abi Thalib suatu ketika ditanya sama orang, fa'ajabahu dijawab. Ketika setelah dijawab, orang yang tanya ini ngeyel. Laisa kadzalik ya Amirul Mukminin walakin kadza wa kadza. Oh bukan itu permasalahannya ya Amirul Mukminin. Tapi hukumnya itu begini begini begini. Jawabnya Sayyidina Ali, asyabta wa akhta'tu. Engkau benar dan aku salah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Dan setiap orang yang alim itu di atasnya pasti ada yang lebih alim lagi. Ini tawaduknya Sayyidina Ali padahal julukannya Anamadinatul Madinatul Ilm wa Aliyu Babuha, pintunya ilmu. Tapi tawaduknya masih seperti itu. Kemudian pernah suatu ketika Abi Musa al-Ash'ari ditanya sama seseorang. Pertanyaannya gampang. Gimana kalau orang perang di jalan Allah terus kemudian meninggal? Ini Abu Musa al-Ash'ari karena saat itu misi banyak ulama di sekitar itu tanya sama yang lain. Padahal kan jawaban gampang ini beliau kan sudah bisa jawab kan. Mesti tanya sama yang lain. Ini adalah termasuk di antara sifat-sifat para ulama yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu. Wa minha tazkiyatun nafsi qala Allah ta'ala la tuzakku anfusakum. Fakila li hakimin masidkul kabih. Faqala thana'ul mar'i ala nafsihi. ولا يخلو المناذر عن الثناء على نفسه بالقوة والغلبة والتقدم بالفضل على الأقران ولا ينفك في أثناء المناظرة عن قوله لست ممن يخفى عليه أمثال هذه الأمور وأن المتفنن في العلوم والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث وغير ذلك مما يتمدح به تارة على سبيل الصلف وتارة للحاجة إلى ترويج كلامه Wa ma'lumun anna salafa wa tamadduha madhmumani syar'an wa aqlan. Wa minha atajassusu wa tatabbu'u awratin nasi. Faqad qala wa qad qala ta'ala wa la tajassasu wal munadiru la yanfaku an talabi athrati aqranihi wa tatabbu'i awrati khusumihi hatta innahu la yukhbaru bi wurudi munadirin ila baladihi. Fayatlub fayatlubu may yakhburu bi bawatin ahwalihi wa yastakhriju bi su'ali maqabihahu حتى يعدها ذخيرة لنفسه في إفضاحه وتخجله إذا مست إليه حاجاته حتى إنه لا يستكشف عن أحوال سباه وعن عيوب بدنه فأنساه يأثر على هفوة أو على عيب به من قرأ أو غيره ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرض به إن كان متماسكا ويستحسن ذلك منه ويؤد من لطائف من لطائف التشبيب تشبيبي wala yamtani'u 'anil ifsahi bihi in kana mutabajjihan bisafahati wal istihza'i kama hukiya an qaumin min akabiril munadirina al ma'dudina min fuhulihim wa ila akhir ma radhiyallahu anhu <clears throat> disebutkan di sini tadi adalah ini termasuk penyakit-penyakit orang yang suka bersaing di antaranya adalah hasut, dengki Dengki itu jadi gambarannya menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Contoh, punya teman, temannya itu punya mobil misalkan. Ente kepengen temannya itu tidak punya mobil lagi, dengki ini. Tapi kalau misalkan temannya ente punya mobil, ente juga kepengen anak juga kepengin punya mobil sama seperti dia, tidak ada masalah. Nah, yang dengki itu yang seperti itu. Katakan oleh Rasul, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Ada kayu. Kemudian dinyalakan api di dekat situ, dalam sekejap hangus kayunya. Nah, hasad ini itu memakan kebaikan seperti api makan kayu. Kenapa? Kalau orang itu sudah hasad, dia nggak mikir Sekalipun harus mencelakai orang lain dia siap. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah suruh minta perlindungan dari kejahatannya orang yang hasad. Pemin syari hasidin idha hasad. Dari kebulukannya orang-orang yang hasud apabila dia akan berbuat dengki. Kenapa? Karena kalau orang sudah hasud, akalnya dikuasai sama syaitan dan dia rela berbuat apapun yang penting tercapai tujuannya. Diceritakan malahan pernah suatu ketika ada seseorang itu hasut sama saudaranya. Ketika hasut sama saudaranya, dia punya niatan buruk. Dia manggil pembunuh bayaran, "Tolong kamu sembelih saya di rumah saudara saya." Jadi nanti ibarat orang-orang kira pembunuhnya itu saudara saya. Jadi lihat dia hasut sekalipun dia harus mati nggak apa-apa, yang penting orang lain celaka. Akhirnya dia sama pembunuh bayaran malam ke sana, disembelih di situ. Pagi orang-orang nyangka siapa pembunuhnya? Ya, pemilik rumahnya itu, saudaranya. Akhirnya saudaranya diadili. Diadili, kemudian diputuskan hukumannya hukuman mati dipancung. Cuma anaknya sudah malu, istrinya sudah malu, Ketika akan hukuman mati, pembunuh bayaran ini yang ada di rumah gelisah. Dia sudah terima bayarannya. Dia gelisah, dia nggak bisa tidur. Mau ngapa-ngapa dia nggak enak. Akhirnya dia datang ke tempat eksekusi hukuman mati itu. Kemudian sesampainya ada di sana, langsung dia angkat tangan bang. "Wahai hakim, sebetulnya yang bunuh itu bukan dia, tapi saya yang bunuh." Saya bunuh diperintah sama orang itu supaya nanti orang-orang kira kalau pembunuhnya itu saudaranya dan akhirnya saudaranya dihukum mati. Dan kata hakimnya ya sudah bebaskan semuanya. Orang ini mati karena memang kedengkiannya sendiri. Penyakit tinggi dan masih juga penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kalam Habib Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu maqala radhiyallahu anhu. وقال رضي الله عنه كان الحبيب عبد الله الحداد يقول أهل الأحوال الكبيرة ما تطول أعمارهم مثل الشيخ العدروس والشيخ النووي والشيخ السهروردي وأما هو فقد طال عمره إلى نحو التسعين وسلمان الفارسي عاش مئتين وخمسين سنة والطبري عاش مئة وستين سنة wa Abu Syuja'a sami'atun wa sitina sana wa lam yakhtal udwan min a'dha'ihi fasu'ila an dhalika faqala hafidnaha fi sighar fa Allahu lana fil kibar wa nahnu natlubu tulal umri li'annahu ma indana isti'dadun lil maut Habib Alwi menyatakan pernah suatu ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau berkata orang-orang yang punya makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala biasanya umurnya itu nggak panjang. Di antaranya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Nggak panjang umurnya. Di antaranya juga Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umurnya 40 tahun. Tapi ketika meninggal itu karangan kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab 20 jilid. Syarah Nawawi atau Sahih Muslim 9 jilid. Belum lagi kitab-kitab lainnya, Raudhatu Talibin 7 jilid. Kemudian Al-Azkar, Minhaju Talibin. Dan masih banyak karangan-karangan Imam Nawawi yang lain. Dia meninggal umur 40 tahun. Dan juga Syekh As-Sahrawardi. Beliau, beliau menyatakan bahwa biasanya umurnya enggak panjang. Tapi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri umurnya itu sampai kurang lebih 90 tahun. Kemudian Salman Al-Farisi beliau umurnya mi'atan wa khamsina sana, 250 tahun. Salman Al-Farisi. Imam At-Tabari itu mi'atan wa sitina sana, 160 tahun. Imam Abi Suja itu umurnya 160 tahun juga. Imam Abi Suja umurnya 160 tahun, tapi anggota tubuhnya nggak ada yang rusak sedikit pun. Mata masih terang. Gigi masih utuh semuanya. Rambut masih bagus. Jalan masih lincah. Kemudian ditanya, fasuila andalik. Ditanya, "Ya Habib, ya Pak, ya Syekh, kamu kok bisa umur 160 tahun tapi kondisi fisik masih bagus?" Coba sekarang kadang-kadang orang itu misi SMA aja, kadang-kadang sudah ada yang minus matanya. Atau kadang-kadang baru umur 40 tahun giginya sudah banyak yang ngompong. Umur 30 tahun sudah banyak yang ubanen, banyak yang botak sudah kepalanya. Ini umur 160 tahun anggota tubuhnya utuh seperti orang muda. Ketika ditanya, kok bisa? Resepnya apa? Hafidna hafiz sighar Fahafidahallahu lana fil kibar. Aku itu menjaga anggota tubuhku ini dari maksiat sejak aku kecil. Makanya Allah menjaga anggota tubuhku dari kerusakan ketika aku sudah dewasa. Ketika aku sudah tua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kecilnya memang nggak mau sama maksiat. Ya, karena itu yang belum terlanjur gede, apalagi belum balik, mumpung-mumpung jangan banyak-banyak maksiat. Biar panjang umur dan anggota tubuhnya sehat semuanya. Kemudian juga diceritakan di sini pernah suatu ketika dibacakan Kitab Mukhtasar Majma'il Ahbab. Suatu ketika Imam Muhammad bin Wasi Imam Muhammad bin Wasi itu menyatakan laukana lidzunubi rihun apabila orang yang berbuat dosa ini itu ada baunya lama qadara ahadun ayat nuwa minni min nidni rihi likathrati dzunubi maka tidak ada satu orang pun yang bisa mendekat sama aku karena busuknya bauku disebabkan aku ini sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada tawadhu'nya Imam Muhammad bin Wasi. Imam Muhammad bin Wasi ini pernah suatu ketika beliau mengucapkan sebuah doa mengucapkan sebuah doa doa minta perlindungan daripada syaitan ketika rampung doa dia didatangi sama syaitan. Syekh, saya janji gak menggoda kamu lagi, tapi doa ini tolong jangan disebarkan sama siapapun. Tolong jangan disebarkan sama siapapun. Bahaya kalau orang-orang tahu doa ini. Kata saya Muhammad bin Wasi, kamu ini sama Allah aja bohong, apalagi sama aku. Tidak mau. Silahkan kamu goda aku semampumu, aku tetap akan menyebarkan doa ini. Doanya itu Allahumma innaka salatta alaina aduan Basiran bi'uyubina. Ya Allah, engkau itu menyediakan untuk aku musuh. Basiran bi'uyubina. Yang melihat semua aib-aibku. Muttali'an ala auradina. Dia tahu semua kelemahanku. Yarona huwa wa qabiluhu min haitsu la Dia dan bala tentaranya semua memandang aku dan aku kami ini para manusia nggak bisa memandang mereka syaitan. Allahumma fa'ayyishu minna kama ayastahu min rahmatik. Ya Allah, maka buatlah putus asa, putus asa syaitan dalam menggoda aku sebagaimana engkau membuat syaitan putus asa dengan rahmatmu. Wa qannithu minna kama qannatahu min afwik. Jadikan syaitan itu merasa putus asa juga di dalam menggoda aku sebagaimana engkau menjadikan syaitan putus asa dari maafmu wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'ata bainahu wa baina jannatik dan jauhkan syaitan daripada aku sebagaimana engkau menjauhkan syaitan daripada surgamu ini doa kalau dibaca insyaallah enggak bisa digoda sama setan kecuali kalau dirinya sudah jadi setan ya enggak tahu wallahu alam kemudian diceritakan pula Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dia mengatakan ini ajidu riha dzambi minal insan idza naba wa alifuhu. Aku ini bisa nyium baunya dosa dari seorang manusia dan aku mengetahui. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu kalau seandainya ada orang yang berbuat dosa, kemudian dekat sama beliau, beliau tahu. Ini baunya habis berbuat dosa ini mesti. Kenapa? Karena memang sudah dibuka kasyufnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Beliau seakan-akan kalau ketemu orang itu seakan-akan lihat dosa-dosanya manusia ini tertulis di tubuhnya. Masih banyak pula kisah pada aulia yang lain. Ada yang kalau lihat orang bermaksiat itu yang dilihat hewan. Pernah ada salah seorang ulama itu dia memang sama Allah dijaga dari maksiat. Dari kecil yang namanya lihat haram tuh gak pernah. Lihat perempuan tuh gak pernah sama sekali. Lihat haram tuh macam-macam. Bisa lihat perempuan yang bukan mahram, bisa juga memandang dengan meremehkan. Allah orang ini. Sekalipun kita cuma batin, tapi pandangan meremehkan dosa. Kemudian memandang dunia dengan pandangan yang penuh pengagungan. Lihat mobil bagus, wah wajibnya mobil ini. Misalkan seperti itu. Ya, nanti orang yang punya mobil itu kalau kita ketemu pasti langsung kita cium tangannya balik balik Kenapa? Orang kaya kok. Nah, ini mata-mata yang seperti ini. Ini termasuk mata-mata yang dikatakan berbuat dosa. Ini ada salah seorang wali min awliya ilah, matanya dari kecil nggak pernah berbuat dosa. Mereka ketika tambah dewasa, tambah dewasa, tambah balik, tambah dekat terus sama Allah. Beliau seringnya tuh ke masjid, ke masjid terus. Di masjid yang dilihat orang-orang baik semuanya. Sekali waktu pergi ke pasar. Ketika pergi ke pasar, ya pasar tempatnya orang maksiat. Yang nipu ada, yang tukang bohong ada. Ketika masuk ke pasar, dilihat banyak orang-orang seperti itu yang tukang-tukang maksiat. Dilihat yang ada di pasar semua berubah jadi hewan. Jadi manusia tapi kepalanya ada yang kepalanya babi, ada yang kepalanya anjing. Akhirnya nggak berani masuk pasar sampai akhir hayatnya. Ini orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita hamba-hamba pilihan Allah, jadikan kita bisa mengikuti akhlak daripada salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. سيدنا محمد الله فناكرع الباب و عشا جزيل العطاء نرجى وليذ الخلية نرجى وليذ الخلية سبحان ربي وجل سبحان ربي وجل فدلوح شمال يسحبنا للبرية يسحبنا للبرية شو ما بجاه النبي نذفر بشربة هنية نذفر بشربة هنية فيها شفاء للعلال فيها شفاء للعلال عسى عسلوه بليا يصيب أكله خبال يصيب أكله خبال والفين صلوا على المختار خير مختار خير البرية ما تخرج دهما ما تخرج دهما فاتن الله تعالىنا ولكم فتوح العارفين فينا ويبدأنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم رحمتك في الأمر الذين لم